Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan peluang untuk tetap melanjutkan majelis ilmu kita walaupun dalam kondisi serba terbatas dalam kondisi kita sedang mengalami ujian berupa gangguan pada jaringan. Namun barakallahu fikum kita berharap kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah mengatakan inna min 'idhamil ajri bi 'idhamil bala sesungguhnya termasuk faktor yang semakin memperbesar pahala adalah besarnya ujian yang kita dapatkan di dalam menunaikan dan mengerjakan suatu amal soleh, sebuah kebaikan. Maka semoga kondisi ini dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala besar. Dengan kita tetap berupaya untuk belajar agama, bertalabul ilmi, yang kita tahu bahwasanya orang yang mereka bertolabul ilmi, menempuh dan meniti jalan dalam rangka mencari ilmu agama, belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah, menuju surga. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ini kepada kita semuanya. Ikhwani fid din, muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca hadis yang ke-88. Kata lima Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Wa 'anil 'Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان وابن ماجه وفي رواية له لقد تركتكم على البيضاء lailuha kana hariha la yazighu anha ba'di illa halikun wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira thumma dzakarahu bima'nahu yang artinya dari Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang amat menyentuh. Air mata bercucuran karenanya, dan hati pun bergetar. Lalu ada seorang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan..." nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Walaupun yang memerintah kalian Pemimpin kalian itu seorang budak dari Habasyi, dari Ethiopia. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya semua perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, dan seluruh kebid'ahan adalah kesesatan diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan juga diriwayatkan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan yang artinya sungguh aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih. Malamnya sama seperti siangnya tidak ada orang yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali ia binasa. Dan siapa yang hidup di antara kalian setelahku sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian beliau menyebutkan lanjutannya kurang lebih seperti riwayat yang sebelumnya tadi. Ikhwani Fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan hadis ini. Ini adalah hadis yang agung. Di mana disebutkan di dalamnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para sahabat beliau. Dan Termasuk pula dari sunnah beliau, beliau terkadang tidak menyampaikan nasihat, terkadang. Maka dari sini barakallahu fikum diambil sebuah faedah tentang disyariatkannya al-mau'izah, nasihat. Dan bahwasanya seorang alim, seorang pemberi nasihat seorang imam masjid sepantasnya bagi dia untuk tidak melalaikan jamaahnya, tidak melalaikan kaum muslimin. Bahkan seharusnya terkadang sesekali ia memberi mereka nasihat. Namun atau dan jangan dibiarkan sampai terlalu lama ditinggalkan mereka tanpa diingatkan, tanpa diberi nasihat dengan berbagai macam nasihat dan peringatan yang di dalamnya terkandung kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dahulu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberi nasihat kepada murid-murid beliau maka mereka meminta untuk beliau terus memberi nasihat. Maka beliau radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah beliau terkadang berdiam diri tidak menyampaikan nasihat kepada kami karena khawatir kami merasa jenuh, merasa bosan dengan nasihat tersebut. Artinya sesekali beliau tidak menyampaikan nasihat pada waktu-waktu tertentu atau sesekali waktu dan disebutkan pula di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam hadis ini yang sedang kita pelajari ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati, memberikan bimbingan kepada para sahabat yang disebutkan pada sebagian hadis bahwa Nasihat itu beliau sampaikan setelah pelaksanaan sholat subuh. Setelah menunaikan sholat subuh. Kemudian barakallahu fikum. Kalimat maw'idatan balighatan wa zarafat minhal uyunu. Sebuah nasihat yang sangat mendalam, nasihat yang amat menyentuh yang menjadikan air mata mereka bercucuran. Kenapa yang demikian ini terjadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang diberi jawami'ul kalim, Beliau seorang yang diberi jawami'u al-kalim. Ucapan beliau itu ringkas padat. Sedikit tapi kandungan maknanya luar biasa mendalam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memilih lafat-lafat, kalimat-kalimat, kata-kata yang memberi pengaruh dalam nasihat beliau tersebut tanpa ngelantur, melenceng ke sana kemari, yang akhirnya dalam pembicaraan itu orang terkadang ke sana kemari pembahasannya melenceng jauh muter-muter dalam hal yang tidak ada faedahnya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang diberi jawami'ul kalim ucapannya ringkas padat. Yang subhanallah ketika beliau memberi nasihat, memberi bimbingan, memberikan arahan, benar-benar memberikan bekas dan pengaruh pada pendengarnya. hingga menjadikan air mata mereka bercucuran demikian pula wajilat minhal qulub hati mereka bergetar karena rasa takut menghunjam ke dalam dada tertanam dalam pemahaman dan fikiran mereka Lantas kemudian ada yang berkata, Ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi' Seakan-akan nasihatmu ini adalah nasihat perpisahan. Nasihat orang yang hendak pergi meninggalkan kami selamanya. Yani ada sebuah bentuk pemahaman pada orang ini bahwa nasihat tersebut adalah nasihat di akhir kehidupan Rasulullah. Sehingga beliau pun menyampaikan kepada Rasulullah apa yang beliau fahami. Ka'annaha mau'idhatu muwaddi. Seakan-akan. Kok perasaan saya ini seakan-akan ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Sehingga ia pun meminta, "Fama ta'hidu ilayna Apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah?" Karena termasuk dari kebiasaan seorang alim, kebiasaan seorang pemimpin, atau demikian pula orang tua, ayah, ia akan memberi nasihat di akhir kehidupannya terhadap orang-orang yang akan dia tinggalkan. Ia akan memberi mereka pesan berharga, wasiat yang penting. Maka itu pula lah yang ia minta. Lantas apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Dan makna taqwallah adalah melaksanakan perintah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia dinamakan takwa wa summiyat taqwa dinamakan takwa li'annaha taqi min azabillah karena dia melindungi, menghalangi, membentengi dari azab Allah. Maka takwa ini adalah sebuah kalimat yang sangat agung yang Allah Azza wa Jalla iringkan dengannya atau bersamanya kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Maka makna takwa kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah beramal dengan menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah jadi seseorang beramal itu harus berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Maksudnya beramal itu harus ada landasan dan dasar ilmunya. Bukan hanya amalan tok. Bermodalkan semangat semata itu tidak boleh amalannya harus dibangun di atas dasar ilmu. Harus ada dalil, harus ada nur cahayanya. Dan amalan itu di samping dibangun di atas dasar ilmu, dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula yang terkandung dalam kalimat takwa adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pun meninggalkan sesuatu, meninggalkan perbuatan maksiat benar-benar karena kita tahu ini maksiat. Karena kita punya dasar ilmunya, punya dalilnya. Ini maksiat, ini dilarang, ini diharamkan. Karena meninggalkan sesuatu tidak boleh dikembalikan kepada penilaian kita semata kepada perasaan kita, kepada dugaan kita. Karena jangan sampai kita melarang, mencegah sesuatu, menganggap sesuatu itu buruk, padahal kita tidak ngerti dalil. Yang kita cegah ternyata sunnah, itulah sunnah Nabi. Yang kita perang, yang kita musuhi ternyata itu adalah perbuatan bid'ah ah yang diperingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting. Jadi seorang beramal melakukan ketaatan di atas cahaya ilmu diharapkan dengannya wajah Allah ikhlas karenanya. Demikian pula saat kita meninggalkan maksiat harus dibangun di atas dasar ilmu dan karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ketika Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan dengan rasa harap dan rasa takut, al-khauf war raja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan nasihat beliau, wasam'i wat ta'ah dan aku wasiatkan pula kepada kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian. Karena dengan keberadaan seorang penguasa, adanya seorang pemimpin akan diraih dan didapatkan istima'ul kalimah. Tercapainya persatuan. Berbagai kemaslahatan akan berjalan dengan teratur. Dan dengan adanya seorang penguasa, seorang pemimpin, akan selamat dari yang namanya pertikaian, perpecahan, perselisihan. Sehingga tidak akan mungkin akan diraih yang namanya persatuan dan kesatuan kecuali dengan keberadaan seorang penguasa yang mengurusi urusan umat, urusan rakyat. Yang menunaikan di tengah-tengah mereka, menjalankan di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah manusia, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mencegah munculnya gangguan dan permusuhan. Serta menegakkan hukuman had bahkan tegakkan hukuman had Barakallahu fikum bagi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Itu dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Mencegah orang yang berbuat kezaliman. Orang yang haknya dirampas, dikembalikan kepada mereka. Di sana ada hukum. Ini semua gambaran-gambaran tadi. Tercapainya persatuan. Naam, dicegahnya gangguan, ditegakkan hukuman, dicegah orang yang berbuat zalim, dikembalikan haknya, haknya orang yang punya hak. Ini semua tidak akan mungkin bisa terwujud, tercapai, dan ditunaikan kecuali dengan keberadaan seorang penguasa. Namun, satu hal yang juga harus diperhatikan, tidak ada atau sangat kurang manfaatnya keberadaan seorang waliul amr, seorang penguasa bila tidak ditunaikan sikap as-sam'u wa ta'ah. Mendengar arahannya Naam as-sam'u wa ta'ah mendengar dan taat. Dengarkan arahannya, taati perintahnya. Karena kalau tidak didengarkan dan tidak ditaati, lah terus apa fungsinya keberadaan seorang penguasa? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah, taatilah Rasul dan pemimpin di tengah-tengah kalian. Allah panggil setiap orang yang dalam hatinya ada iman. Subhanallah, Allah panggil predikat terbaik kita, gelar kita yang paling mulia dengan gelar iman. Karena memang iman ini faktor pendorong yang sangat kuat seorang hamba akan bisa menjalankan perintah ketika diperintah, meninggalkan larangan ketika ia di, dilarang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan wa in kana abdan habasyian Walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyi. Seorang budak dari Ethiopia yang dikenal dengan orang-orang yang berkulit hitam. Yakni, walaupun pemerintah kalian, pemimpin kalian ini adalah seorang yang berasal dari kalangan Buddha, dulunya Jangan kalian merendahkan dan menghinakan pemimpin kalian. Jangan kalian mencela dan mencaci makinya di hadapan manusia. Bila dia orang yang mungkin secara nasab adalah orang yang rendah di tengah-tengah kalian atau menurut kalian. Maka tidak dilihat kepada nasabnya, tetapi yang dilihat adalah posisi dan kedudukannya sekarang sebagai seorang penguasa. Maka manusia atau seseorang, baik dia orang merdeka ataupun dia seorang Buddha, bila dia ternyata menjadi seorang penguasa, maka yang dilihat adalah posisi dan jabatannya sebagai seorang penguasa wajib untuk ditaati dan haram menyelisihinya. Haram menyelisihinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Kemudian barakallahu fikum. Rasulullah katakan atau ucapan beliau, "Fa man ya'is minkum Siapa yang hidup di antara kalian? Aiman satatulu bihil hayatu. Orang yang hidupnya panjang, usianya panjang. Ini adalah kabar berita dari Rasulullah bahwa siapa di antara kalian yang hidup lama, yang hidup panjang sepeninggalku nanti, fasayarakhtilafan kathira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini adalah berita tapi mengandung makna tahzir, peringatan, kecaman terhadap yang namanya perselisihan, pertikaian. Barakallahu fikum. Bahwa akan terjadi nanti. Perselisihan yang sifatnya luas. Yang di saat terjadi perselisihan, pertikaian, perpecahan tersebut, maka tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali atau selain dari kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan keduanya, dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Inilah jalan keselamatan. Namun subhanallah, Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. beliau kembali melanjutkan pesanan pesan beliau wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di hendaknya pula kalian berpegang teguh dengan sunnah al khulafa ar al mahdiyyin yang datang setelahku nanti Ini katakan khulafa ar rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka lah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Maka sunnah mereka sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sunnah yang diikuti. Maka Nabi yang mengatakan fa'alaikum. Ini adalah kalimat has. Kalimat motivasi, kalimat dorongan, kalimat pembangkit semangat. Yang maknanya fa'alaikum ilzamu sunnati. Tetapilah sunnahku, pegang sunnahku. Genggam sunnahku. Maka beliau mengatakan tamassaku biha sebagai bentuk penguat atas kalimat fa'alaikum tadi alaikum bisunnati. Kemudian dikuatkan kembali dengan lafad tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Subhanallah dikuatkan lagi dengan kalimat addu 'alaiha bin nawajid gigit dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ini adalah sebuah permisalan tentang orang yang terjatuh dalam sebuah musibah, dalam sebuah bahaya. Seperti orang yang tenggelam misalnya. Diibaratkan seperti orang tenggelam di mana ia memegang sebuah tali. Yang tali ini adalah jalan keselamatan bagi dia untuk bisa dia pegang, tarik, kemudian orang akan mereka dia naik ke kapal misalnya. Ada tali untuk bisa berpegangan, untuk bisa me mendekat, menyelamatkan diri. Tali inilah jalan keselamatan saat ia sedang dalam ketakutan maka dia benar-benar akan takut kehilangan tali itu. Di samping dia pegang, ia gigit. Karena kalau sampai lepas tali tersebut dari dia, binasa dia. Di mana tidak ada keselamatan untuknya setelah Allah, setelah pertolongan Allah kecuali tali tadi sebagai sebab. Maka karena besarnya ketakutannya dan semangatnya untuk ingin selamat, dia menggigit dengan gigi gerahamnya, tidak cukup hanya sekedar ia pegang dengan tangannya, tapi dia gigit takut terlepas. Maka seperti ini pula lah yang dipermisalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang terjatuh dalam fitnah, yang terjatuh dalam fitnah Dan seperti ini pula permisalan tentang butuhnya seseorang berpegang teguh dengan sunnah seperti butuhnya orang yang sedang tenggelam. Di mana ia berpeda berpegangan dengan sebuah tali yang kalau dia lepaskan tali itu, dia tidak akan selamat. Ini adalah sebuah permisalan yang luar biasa dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka kita bayangkan diri kita. Nah, dengan penggambaran tadi yang tentunya kehidupan kita ini barakallahu fikum selantiasa terus dipenuhi dengan fitnah. Ujian demi ujian. Fitnah syubuhat, fitnah syahawat. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali at-tamassuk bil kitab was sunnah berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah mengingatkan Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Ini peringatan. Peringatan dari mengada-adakan sesuatu di dalam agama yang bukan bagian darinya atau mengamalkan sesuatu yang bukan bagian dari amalan Islam tentunya apa yang dinisbatkan sebagai bagian dari agama. Urusan agama, urusan ibadah, adapun urusan dunia, tidak ada persoalan, tidak dilarang. Tidak tergolong dalam kategori yang dinamakan bid'ah, tidak. Yang dinamakan bid'ah itu adalah mengamalkan suatu amalan yang kita anggap itu bentuk pendekatan diri kepada Allah tapi tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam ini telah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Sempurna. Bahkan saking begitu jelas dan gamblangnya dalam riwayat yang kedua yang kita baca tadi, Rasulullah mengatakan, Laqad taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih.